اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Assalamualaikum Pak Ustaz Apa dalil Apabila kita memiliki anak kecil bisa menolong kita di akhirat. Maksudnya anak kecil yang meninggal. Saya diundang acara takziah. Di dalam acara takziah itu ada ustaz ceramah. Dalam ceramah itu dia katakan anak-anak kecil yang meninggal itu tak bisa menolong. Saya bawa-bawa cerita itu. Jadi setelah pulang saya kumpulkan hadis-hadis tentang anak kecil yang bisa menolong orang tua. Di antaranya ketika Allah Taala mengatakan udkhulu, masuklah kalian ke dalam surga. Anak-anak kecil itu tak mau masuk ke dalam surga, bukan melawan Allah, tapi karena ingin memberikan syafaat kepada orang tua. Kami tidak akan masuk surga sebelum orang tua kami ikut bersama kami. Sampai-sampai diriwayatkan anak-anak kecil itu menarik ujung baju orang tuanya. Saking inginnya mereka bersama Tapi dengan syarat Imannya sama Orang tuanya itu sholat Orang tuanya itu ikut yang baik Meninggalkan yang buruk Dan sama-sama dalam La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Adapun beda agama Tak bisa diselamatkan Hadis-hadisnya Sudah saya tuliskan saya berikan ke kawan yang takziah itu. Ini hadis-hadisnya tolong sampaikan ke ustadz yang ceramah kemarin supaya jangan diayak-ayaknya lagi cakap kemana-mana bahwa anak kecil tak bisa memberi syafaat. Buka www.somatmoroko.blogspot.com sudah saya upload ke dalam itu www.somatmoroko.blogspot.com cari di situ ada tulisan saya tentang anak kecil bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Soal kedua, apa perlu untuk berjamaah bersama kita harus masuk salah satu ormas? Bagaimana menyikapi jika kita tidak di antara salah satunya? Kita dibilang tidak berjamaah. Penggalangan dana untuk Palestina. Saya diberi kesempatan tausiah. Habis itu foto-foto, diupload orang. Apa kata orang? Ustadz Somad sudah masuk PKS. Karena yang membuat acara penggalangan dana itu PKS. Acara mengutuk penistaan Al-Quran. Yang buat acara Hizbut Tahrir. Ustadz Abdul Somad diminta memberikan tausiah. Dipoto-poto, diupload, habis itu dikomen. Ustadz Somad sudah pindah ke Hizbut Tahrir. Acara ijtima jamaah tabligh di Kubang. Saya diundang, saya hadir, ketemu dengan alim ulama, duduk. Ustaz Somad sudah pindah ke tabligh sekarang. Sebetulnya Ustaz ini apa aliran Ustaz ni? Sampai ada yang bertanya langsung ke saya. Saya memahami ormas ini adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah. Jamaah kelompok, jamaah tabligh itu adalah ijtihad dari Maulana Ilyas, Maulana Zakaria Kandahlawi melihat bagaimana Islam di India yang hampir punah dibantai oleh Hindu, maka mereka berijtihad, berdakwah, ketuk pintu ke pintu. Jadi dia bu adalah ijtihad ulama. Berijtihadlah Kiai Haji Hasim Ash'ari membuat Nahdlatul Ulama. Berijtihadlah Kiai Haji Ahmad Dahlan maka terbentuklah Muhammadiyah. Berijtihadlah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli di Candong, Inyak Candong, maka terbentuklah Perti. Berijtihadlah Syekh Zainuddin yang ada di Lombok, terbentuklah Nahdlatul Watan, cucu dia yang gubernur itu sekarang di Nusa Tenggara Barat. Jadi kalau ada orang tidak ikut ormas, ya tidak tidak apa-apa karena ikut ormas itu tidak wajib, tidak rukun, tidak syarat. Tapi kalau dia ikut bagus, Mungkin dengan ikut itu dakwahnya tertata, ada ustadz pembimbingnya. Selama tidak fanatik, fanatik itu yang merusak. Selama tidak fanatik pada kita boleh fanatik pada Islam, fanatiknya pada apa? Islam. Selain daripada Islam tak selamat. Fanatik itu harus fanatik. Ente fanatik sekali ente. Kita ini jangan terlalu fanatik. Semua masuk surga, di, di surga itu nanti macam-macam agama orang. Ada Hindu masuk surga, ada Kristen masuk surga. Oh ini pluralisme ini. Wa man yabtaghi ghairal Islam dinan. Siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala min. Syukran. Maka dia tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, termasuk orang yang rugi. Nauzubillah. Ustaz, apa hukum tukar tambah? Saya punya motor, bapak punya motor. Lalu saya tukar motor saya dengan motor bapak. Karena motor saya ini baru, maka saya tambah. Itu namanya tukar tambah. Ya tak apa-apa. Tukar tambah motor itu sama dengan jual beli barang eh, dengan harga yang berbeda karena kualitasnya berbeda. Innamal bai'u an taradin, jual beli sama-sama ridha. Maka yang tak boleh itu adalah yang tak boleh itu emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum. Yang masih berkulit dengan yang berkulit Yang sudah dikupas dengan kupas Mesti dijual dulu Setelah dijual berubah jadi duit Baru duit dengan barang Adapun motor dengan motor Lalu dia tambah Yang ini motornya baru Yang ini motornya bekas Lalu tukar tambah Maka itu tidak riba Boleh Bolehkah istri saya memberikan fidyah puasanya kepada orang tuanya? Tidak boleh memberikan zakat Fidyah kepada orang yang wajib kita nafkahi. Hai istriku, ini 30 kilo beras untuk engkau, fidyah abang sekaligus belanja kita bulan ini. Tak bisa. Orang tua itu wajib kita nafkahi. Saya tak boleh berikan pada istri saya, anak saya. Orang tua, tak boleh. Karena mereka itu wajib kita nafkahi. Adapun orang yang tak wajib kita nafkahi, boleh. Pak Ustaz, saya dapat undangan tetangga saya nikah di gereja. Gimana Pak Ustaz, bolehkah saya datang? Tak boleh. Tapi kalau dia buat di hotel, dibuatnya ada dua tempat, makanan muslim food, makanan non muslim. Datanglah, datang, makan, selamat ya. Dah, selamat ya. Gitu aja. Jangan pula selamat, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Pak Ustadz, kemarin Pak Ustadz bilang kalau kredit barang itu halal. Kenapa bisa halal? Padahal kita membayarnya bunganya tiap bulan. Tolong jelaskan Pak Ustadz. Bacalah pelan-pelan www.somatmoroko.blogspot.com Kalau mau cari di Google Somat Moroko spasi kredit Somat Moroko spasi kredit Nanti dapat tulisan itu Baca pelan-pelan Tak paham dua kali, tiga kali Tiga kali tak paham berarti belum sarapan Ada jelas di situ sebabnya Pendapat yang saya kutip itu pendapat mufti Saudi Arabia yang tak boleh itu duit dengan duit saya pinjam duit bapak sejuta saya bayar sejuta dua ratus ada pun membeli gandum pada zaman sahabat Nabi mereka membeli gandum membeli budak membeli hamba sahaya harganya bertambah dengan pertambahan masa baca fatwa itu baik-baik Pak Ustaz sepuluh tahun yang lalu saya sering bolong salat dan puasa Ramadan sejak setahun ini Alhamdulillah saya sudah berubah Pertanyaannya apakah saya wajib mengqadha salat? Wajib. Sepakat empat mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i wajib qadha salat. Gimana dengan cara mengqadha Selesai salat langsung salat qadha. Nanti salat zuhur, habis salat zuhur zikir, doa, ba'diyah, habis itu qadha. Usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Diqadha di masjid boleh, diqadha di rumah bagus. Sampai kapan saya ganti Pak Ustaz? Hitunglah berapa tahun tinggal. Tinggal 10 tahun, saya ganti 10 tahun. Ganti tahun 2016, lunas 2026. Pak Ustaz, kalau mahar nikahnya seperangkat sholat dan Al-Quran, termasuk ke seperangkat sholat atau tidak? Kalau mahar nikahnya seperangkat sholat seperangkat alat sholat, seperangkat sholat dan Al-Quran termasuk ke seperangkat alat sholat atau tidak? Mana bisa seperangkat sholat? Seperangkat alat sholat. Tapi saya nikah tak pakai itu. Saya nikahi si Fulana binti Fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Jangan lagi pakai seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Karena yang paling bagus mahar itu adalah yang stabil dan bisa dijual. Kalau nikahnya tahun 2016, nikah pakai 3 gram emas, 1 gram 500 ribu, nikah dia pakai 5 gram 2 juta setengah. Nanti tahun 2020 itu harganya naik. Tapi kalau nikah 2016 pakai mukena, 2020 tinggal tek lalatnya aja lagi. Bukan masalah sah tak sah. Kalau cerita sah tak sah, maharnya pakai emas. Nanti masalah mukena itu sebagai barang bawaan. Kalau khawatir, tujuannya kan baik Pak Ustaz. Kalau mukena supaya istrinya sholat. Dibawa, dibuat Quran supaya baca Quran. Kebanyakan hanya seremonial saja. Buktinya setelah nikah mukena tak dipakai, Quran tak dibuka. Mana hukum tari tortor Pak Ustaz yang masih menjadi tradisi di kampung kami di Tapanuli Selatan? Selipkan duit. Udah udah masuk duit baru dia diam. Sebelum masuk duit gerak-gerak itu. Yang namanya tradisi, al-aslu hukum kaidah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum segala hukum segala sesuatu ibahah, boleh. Apapun namanya hukum asalnya boleh. Kapan dia menjadi haram? Di mana letak haramnya? Menari laki-laki perempuan Semangatlah betul si laki-laki tadi menari. Kenapa dia adalah semangat nari? Karena menari sama bini orang. Menengok auratnya. Menari tak menutup aurat. Laki-laki sama laki-laki. Orang Arab tu pun menari. Tengok orang Yaman. Saudi Arabia kalau sudah hari raya, hari kebesaran, hari peringatan namanya Al-Yawm Watani, hari nasional Saudi Arabia. Menari, coba tengok. Raja Saudi menari pakai tong, pakai tong, pakai tombak, pakai tongkat, pakai pedang. Raja Salman sekarang ada video Raja Salman menari, buka. Raja Salman menari pakai pakai gendang. Jadi yang tak boleh itu tarian erotis, membangkitkan syahwat, bersatu laki-laki dengan perempuan. Nah, itu baru. Marawis. Marawis itu dari Yaman. Itu asalnya tari laki-laki sama laki-laki ramai. Kapan muncul uh, memukul gendang? bersolawat segala macam. Nabi melihat seorang Nabi melihat orang-orang Habasyah menari pakai tarian tombak pendek, hirbah namanya. Tombak pendek di dalam Masjid Nabawi. Karena tarian tombak pendek itu sekaligus tarian perang. Tapi ketika tarian erotis membangkitkan syahwat, campur aduk laki-laki dengan perempuan, menimbulkan ghibah, namimah, haram, tak boleh. Apa sabda Nabi mengatakan bertasbihlah untuk laki-laki dan tepuk tangan untuk wanita. Mohon penjelasannya Pak Ustaz tentang sabda Nabi ini. Nabi sakit. Nabi sakit, tak bisa datang ke masjid. Lalu Nabi di rumah. Abu Bakar maju jadi imam. Kata Nabi nanti aku tak bisa Abu Bakar jadi Abu Bakar. Abu Bakar maju jadi imam. Ketika Abu Bakar Siddiq maju jadi imam, ketika sedang sholat tu datang Nabi dari rumahnya. Pas Nabi datang, sahabat tahu. Ini menunjukkan sahabat itu sadar. Sekusuk-kusuknya sahabat itu sadar dia siapa yang datang. Mereka lihat Nabi datang. Mereka pukul. Mau ngasih tahu Abu Bakar dapat Abu Bakar itu ada Nabi itu. Kan tak mungkin dia tepuk Abu Bakar ada Nabi mundur ke belakang. Selesai sholat Nabi kasih. Apa kata Nabi? Innamat tasfiqu nisa. Yang tepuk tangan itu untuk perempuan. Kalau perempuan salah baru kalian tepuk tangan. Tapi kalau laki-laki, subhanallah. Begitu teksnya. Adapun kronologis sebab hadis itu muncul namanya asbabul wurud. Asbabul wurudnya begitulah ceritanya. Saya adalah ormas, maksudnya saya adalah anggota ormas Muhammadiyah. Karena saya minoritas, saya selalu jadi makmum saja. Ketika sholat maghrib, kebetulan imam musola NU belum datang imam hingga waktu maghrib dirasa sudah lama. Oleh karena itu jamaah nyuruh saya jadi imam. Ketika sudah rakaat kedua, imam masjid yang biasanya akhirnya datang. Namun dia mendirikan solat sendirian. Padahal masih ada satu rakaat lagi. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Inilah yang saya sebut fanatisme tadi. Ini saya yakin bukan karena Muhammadiyah sama NU-nya, tapi ada masalah pribadi. Maka sambung silaturahim baik-baik. Saya bukan orang Muhammadiyah, tapi saya ceramah di Masjid Muhammadiyah dua tahun. Dua tahun berturut-turut di Masjid Muhammadiyah jalan Paus. Masjid Muhammadiyah belakang Ramayana enam bulan. Berhenti saya enam bulan bukan karena saya dipecat. Saya mengajukan mengundurkan diri. Saya mohon maaf Pak Haji, Pak Ketua Masjid Saya tak bisa lagi ceramah di Masjid Muhammadiyah Karena saya harus mengajar di UIN Panam Habis sholat zuhur mengajar ke Panam saya payah jadi hubungan kita mesti baik dan diangkat imam tetap. Masjid-masjid walaupun tak sanggup menggaji macam masjid paripurna tetap diangkat imam tetap. Kalau tidak syukron. Kalau tidak nanti kacau balau masjid kita. Jaga persatuan, jangan sampai rusak dan angkat imam tetap. Imam ratib namanya. Ketika salat Isya berjamaah pada waktu rakaat kedua tiba-tiba imam jatuh sakit dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rakaat selanjutnya. Apakah kita melanjutkan yang diiringi imam tadi atau diulang lagi? Imam yang sakit tadi, apakah imam itu pingsan atau imam itu jatuh atau meninggal dunia? Maka majulah yang di belakang imam. Makanya kalau berani tegak di belakang imam, itu berarti sudah siap jadi imam. Tidak boleh tegak di belakang imam kalau tak siap jadi imam. Siapa saja yang tegak di belakang imam, kalau di Malaysia dibuat sajadah itu dua Sajadah depan satu Sajadah belakang satu Tidak ada orang boleh tegak di belakang Kalau bukan imam Imam cadangan Begitu imam di depan itu sakit Jatuh, pingsan, batal, demam Batuk, meninggal Majulah yang belakang itu Lalu dirapatkan tutup Maju ke belakang Maju yang depan ha, Begitu caranya Bukan diulangi solat Solat tetap dilanjutkan Apa yang dimaksud dengan gharar? Gharar, ketidakpastian, gambling, tak pasti, tak jelas. Saya pinjam uang Bapak, saya akan bayar tanggal 1 Januari 2017. Jelas. Saya pinjam uang Ibu, saya mau ternak lele. Nanti kalau berhasil 50-50, 50 untuk Ibu, 50 untuk saya. Namanya mudharabah. Kalau rugi ditanggung bersama, untung ditanggung bersama. Gambling tak jelas, saya pinjam aja. Pokoknya nanti kita tengoklah perkembangannya kemarin. tak jelas, ada unsur judinya. Tiba-tiba melambung, tiba-tiba jatuh. Orang. Apakah saat transaksi terjadi tetapi penjual sudah menjelaskan bahwa barangnya masih kosong dan akan dipesan dulu? Apakah itu termasuk horor? Uang sudah diserahkan pada penjual lalu penjual melakukan pemesanan barang. Tidak boleh menjual barang yang barangnya tak ada. Saya jual kepada kamu buah nangka. Mana buahnya? Insya Allah baru saya tanam. Tiga tahun lagi buah lagi. Tak jelas. Harus jelas. Barangnya ada. Cuman sekarang lagi di Jakarta. Maka syarat dan ketentuan berlaku. Kami menjual barang di pekan baru. Bila barang tidak dikirim dalam tiga bulan, uang akan pulang akan diganti kerugian jenis barangnya ini daftar komplainnya ini maka jual beli e-commerce sah. E-commerce, elektronik komersial sah. E-mail, elektronik mail sah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tak ada unsur tipu dan ada kepastian. Barang dari Jakarta pasti bisa nomor calling. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini bapak yang induk pusat di Jakarta. Iya, barang ini bisa datang. Insya Allah barang datang tanggal sekian. Kalau tidak datang, uang kembali. Kalau tidak datang, kami akan ganti kerugian. Ada kepastian. Islam itu hibzul mal, menjaga harta supaya jangan sampai kita hancur rusak harta kita. Pak Ustadz, saya ibu saya Juike dari Aceh Tenggara ingin bertanya. Anak pernah bekerja di tempat riba. Setelah beberapa tahun anak ditegur sama teman bahwa anak makan riba. Lama kelamaan anak bertekad untuk keluar dari tempat tersebut. Pertanyaan, sekarang orang tua saya minta agar balik ke tempat kerja yang dulu. Mencoba untuk memberi pengertian tapi orang tua saya belum bisa terima. Sampai-sampai ibu saya sakit hingga sekarang. Makin parah saja. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Cari ustaz yang bisa menjelaskan kepada ibu. Siapa kira-kira cakapnya yang didengar oleh ibu? Kakaknya, makciknya, adiknya, sepupunya, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemimpin daya, ada di sana ustadz. Oh ini ada ustadz kesukaan dia nih. Masih cucu-cicit keturunan dari uh, Tengku uh, Hasan uh, eh, Krongkali. Ulama besar Aceh. Oh ini masih keturunan Syekh Muda Wali. Syekh Muhyiddin Wali. Syekh Jamaluddin Wali. Nah, datangkan ke dia. Cakapnya didengar. Bu. Jadi jangan kita menceramahi dia. Tak masuk ke kepalanya. Bagaimana yang baik bagi anak menghadapi orang tua yang tak bisa menutupi bahasa kasar, menghujat anak apabila suatu saat ibu kemauan sedangkan si ibu tidak bekerja, tapi hidup beliau dibiayai oleh anak dan si anak berusaha taat kepada orang tua karena si anak sering ikut pengajian. Oh, Pak Mulyadi bertanyaan, bagaimana sifatnya? Orang tua itu manusia juga. Wa in jahadaka kalau dia memaksamu ala an tusyrika bi mempersekutukan aku andai orang tuamu itu jangankan kasar, dipaksanya engkau untuk mempersekutukan aku, fala tuti'uma. Kau tak boleh patuh, tak boleh ikut pada dia, tapi baca ujung ayat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau bergaul dengan dia dengan baik. Sampai-sampai Syekh Tahir Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir apa kata dia? Andai orang tua kita itu kafir, Kafir orang tua kita itu. Boleh kita suguhkan khamar untuk dia. Nah, ini pendapat ini kontroversial. Termasuk pendapat kontroversial. Ada bapak mu'alaf. Datang orang tuanya. Manung kali Boleh dia menyuguhkan tua. Mabuk bapaknya di situ. Saya tak menerima pendapat ini, saya tolak. Tapi saya ingin menunjukkan sampai setingkat itu toleransi dalam Islam. Saya tetap tak menerima pendapat ini. Tapi dia tetaplah sebagai salah satu pendapat eh, Syekh Tahir bin Asyur. Tapi untuk berkata kasar jangan. Sampaikanlah ustaz alim ulama cakap kasar tak boleh bu, jangan cakap kasar bu, hilang amal ibu, tahajud ibu melayang gara-gara cakap kasar. Qaulun ma'rufun, ucapan yang lembut, wa maufiratun yang baik-baik, khairun lebih baik min sadaqatin yasma'uha ada daripada sedekah yang diiringi dengan perbuatan yang tak baik. La tubtilu sadaqatikum. Jangan kalian batalkan perbuatan baik kalian bil manni mengungkit-ungkit wal aza menyakiti hati orang lain. Assalamualaikum Ustaz. Mohon maaf panjang, banyak pertanyaan saya Ustaz. Yang mau saya tanya, alhamdulillah sekarang diajak umroh sama majikan. Berhubung majikan saya sudah lansia, beliau tak kuat setiap waktu sholat berjamaah ke Masjidil Haram. Di sini saya mendoakan Ustadz Somad dimatikan secara husnul khotimah ya. Permintaan saya itu kepada jamaah kalau berangkat minta Ustaz Somad mati husnul khotimah. Memberikan kesejahteraan untuk semua umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan saya, apakah sah salat berjamaah kami bersama Imam Al-Haram dari hotel? Hotel lantai 3 Masjid Nabawi. Suaranya sampai ke hotel. Allahu Akbar. Kata imam. Ikut. Dari atas. Tak bisa kecuali sholatnya di Hotel Hilton. Hotel Hilton, lantai di atas yang pakai kaca depan, tapi pada saat hari tarwiyah, lapa, pada saat uh, seminggu menjelang, menjelang wukuf, sopnya tak putus. Itu bisa nyambung dari Babul Malik sampai penuh naik ke atas. Itu bisa, bisa. Tapi pada saat sunyi, tegak dia di atas Hotel Hilton. Tak bisa. Kalau sopnya nyambung, saya pernah sholat Jumat di Masjid Kucing. Saya sangka sholat Jumat di sana macam di sini. Lambat saya datang dari hotel. Pertama kali haji. Tahun 1992. Ingat betul saya. Sholat pas di depan Masjid Kucing. Tapi nyambung sobnya. Sekarang Masjid Kucing itu hilang. Pasar Seng itu hilang. Rata semuanya dengan tanah. Nah, dulu pas kami sholat. Pas di depan Masjid Kucing. Di Pasar Seng. Bentang saja ada situ sholat. Tapi nyambung. Selama sob tak putus sah. Tapi sob putus tak bisa. Kedua, apakah boleh ketika umrah setelah tawaf sa'i memotong rambut sendiri ataukah harus orang yang sudah memotong rambutnya? Afdal bagus baik dipotongkan oleh orang lain yang sudah memotong. Ambil gunting tolong potongkan. Adapun dia sendiri memotong khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tak boleh karena dia sendiri masih dalam keadaan belum tahallul. Tahallul masih haram, masih ihram. Maka dia tak melakukan tapi masih khilaf. Al-khuruj min al-khilafi awla Ada pendapat yang tak mengandung khilaf Ada yang mengandung khilaf Keluar dari yang khilaf Ustaz bagaimana? Saya kasih gunting Tolong potongkan rambut Tiga Apakah kita wajib mengkodok salat suhur asar Jikalau kita mandi suci sebelum datang Salat maghrib Salat subuh jikalau kita mandi sebelum zuhur Apakah kita wajib mengkodok salat zuhur dan asar Jika kita mandi suci sebelum datang waktu maghrib kapan dia sucinya? Kalau sucinya itu jam 4 suci. Berhenti maaf cakap airnya jam 4. Maka dia harus segera mandi. Langsung sholat asar. Kalau dia tunda sampai maghrib, dia berdosa. mantara salata. Tak ada air Pak Ustaz. Tayamum. Mandi besar bisa digantikan dengan tayamum. Hadis Abu Darda. Boleh. Kalau sempat dia tinggalkan, mantaraka salata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, Fakat kafara jihara. Kafirlah dia secara nyata. Empat, bagaimana cara menghilangkan was-was? Karena belakangan ini saya merasa mempunyai was-was yang sangat berlebihan. Astagfirullah. Pertama banyak istighfar. Yang kedua, kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khanas. A'udzu bikalimatillah tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Perbanyak itu. Yakinkan kuat. Aku yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin, saya yakin. Hilangkan was-was itu. Apakah was-was wuduknya batal? Atau was-was dalam musalli? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai was-was. Sah atau tidak sah? Sah atau tidak sah? Atau was-was dalam keadaan kentut? Maaf cakap. Sudah keluar atau tidak? Keluar atau tidak? Maka kata Nabi, jangan kau batalkan salatmu hatta atas ma'asultan sampai kau dengar suara atau tajidarian atau kau cium bau. Sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Kalau tak dengar suara, tak cium bau, maka tak batal. Yakin kan? Saya yakin. Al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak akan dapat dirusak dengan syak keraguan. lima. Seorang teman Kristen pernah berkata, agama Islam itu cuma untuk orang Arab saja. Lihat saja solat orang Islam harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh pakai bahasa sendiri. Bagaimana tanggapan jawaban Pak Ustaz? Orang Arab pun tak pakai bahasa Arab sekarang. Orang Arab sekarang tidak pakai bahasa Arab. Yang pandai bahasa Arab pergilah ke Mesir, pergi ke kampung. Bingung orang Mesir tu, dia, dia tak pandai bahasa Arab. Jadi kita solat itu bukan pakai bahasa Arab. Kita sholat pakai bahasa Al-Quran. Itu mesti dipahami. Karena orang Arab itu sendiri pun tak memakai bahasa itu. Saya sampai ke Mesir, di sini sudah bisa belajar bahasa Arab. Sampai di Mesir mengango. Dia pakai bahasa Amia. Selesai dari Mesir kuliah di Maroko, sampai di Maroko bahasa Mesir pun tak laku di Maroko. Bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya kapan mata. Mata mati. Mata kapan? Sampai di Maroko fukosh. Kaifa haluk? Apa kabar? Sampai di Maroko labas alik kitir syuaya. Nah, jadi kalau ada orang katakan ini untuk orang Arab nih, orang Arab sampaikan ke dia. Orang Arab tu pun tak pakai bahasa ini lagi. Ini bahasa Al-Quran. Andai hidup Nabi Muhammad zaman sekarang, kita bisa ngomong dengan dia. Dengan bahasa apa? Bahasa Al-Quran. Andai datang Nabi Isa ke Pekanbaru, tak satu pun pendeta itu bisa ngomong sama dia. Kenapa? Karena sudah mengalami perubahan bahasa yang macam-macam. Datang Nabi Isa kemari, tak satu pun orang dari Santa Maria sampai HKBP tak bisa ngomong sama Nabi Isa. Paling-paling mereka Tapi kalau datang Nabi Muhammad kemari, bisa kita ngomong. Dengan apa? Keutamaan bahasa Al-Quran. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ana mau tanya. Ana ada ikut pengajian di masjid dan kata ustaz tersebut kalau usus sapi atau kerbau tak boleh dimakan. Apa betul Pak Ustaz? Mungkin dia pantang jeruan. Ususnya halal dimakan. Boleh. Dengan syarat dicuci bersih. Jangan sampai ada najis. Cuci bersih. Saya kalau usus masih ada hitam-hitamnya tak lalu saya makan. Bagaimana cara membersihkannya? Pakai kapur sirih. Kapur sirih. Busi putih. Setelah bersih baru digulai. Nah, masuk pula kita sedikit tentang makanan. Pak Ustaz, saya Arman dari Siak. Mau tanya, apa hukum bicara ketika khatib sudah naik mimbar? Idza qulta tali sahibika ansit. Kalau kau katakan kepada orang di sebelahmu, shh, shh, diam. wal imam yaktubu yaumal jum'ati sementara khotib sedang khutbah di atas faqad laghauta kau sudah melakukan perbuatan lagha wa man lagha fala jum'ata lah siapa yang melakukan perbuatan lagha maka tiada jumat lah baginya itu mestinya disampaikan khotib sebelum naik mimbar kalau di Maroko dibacakan itu عن أبي عن ابن سينا عن إمامنا مالك إمام kami Maroko tu menyebut Imam Malik tu Imam kami kerana mazhabnya Maliki عن الإمامنا عن إمامنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة إمام مالك meriwayatkan dari Abu Zinad Abu Zinad meriwayatkan dari dari Abi Zinad عن Ahraj. Ahraj meriwayatkan dari Abu Hurairah Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Nabi bersabda bacakannya. Janganlah kalian berkata-kata. Siapa yang berkata-kata maka lawalah dia, maka sia-sialah dia tidak Jumat baginya. Ansitu wasma'u. Diamlah, dengarkan baik-baik. Ya rahmkumullah. Semoga kalian dapat rahmat dari Allah. Supaya ingat orang. Setiap Jumat disampaikan biar makmum ingat. Bolehkah berpuasa tapi tak sahur karena kesiangan? Tapi sudah ada niat puasa. Andai tak ada niat pun boleh. Tapi dengan syarat puasa sunat. Puasa wajib tidak boleh kalau niatnya belum ada sebelum azan subuh. Tapi kalau puasa sunat boleh. Boleh puasa sunat niatnya jam 9? Boleh. Bangun jam 9. Tadi habis sholat subuh, habis itu dia tertidur, bangun jam 9. Dia tengok lemari makan, tak ada. Mana makanan kita tak ada. Iran ana sahib, kata Nabi. Aisyah, mana makanan tak ada. Kalau gitu aku puasa lah. Itu dalil puasa sunat boleh. Tapi dengan syarat dari pagi tadi memang tak ada makan. Jangan udah masuk lontong dua piring, aku puasa aja lah, tak bisa. Saya punya tetangga, dia punya anak, memiliki indera keenam. Dari kecil hingga sekarang dia sering melihat makhluk halus. Anak yang bisa menengok gendoruo jembalang tanah suster ngesot hantu belau itu bukan punya indera keenam. Anak itu dimasuki setan. Anak itu masuk jin ke matanya. Jin itu terbagi dua. Ada yang jin nenek moyang dulu punya MOU dengan datuk kita. Mati datuk kita datang dia ke ayah kita. Mati ayah kita datang dia ke kita. Kita sering pengajian dia tak bisa masuk. Masuk dia ke anak kita. Anak kita bisa nengok hantu. Datang pula bertanya tak, tak mau tanya ke ustaz. Dia bertanya pula ke hantu. Pak anak saya ni bisa nengok hantu. Oh anak kau tu hebat tu. Dia punya indera keenam. Itulah maka jangan bertanya ke hantu. Masalah hantu ditanyakan ke hantu. Itu anak itu mesti diruqyah. Bawakan ke Ustaz Saifullah di Masjid Al-Falah. Rumah sehat. Ustaz, ruqyah ni. Ustaz Herman Santoso sedang ada bersama kita dari Rokan Hulu. Beliau dia pakar ruqyah. Ha, bacakan ruqyah. Hilang insyaAllah. Ada anak jamaah kita. Anak pertama asal masuk ke rumah nampaknya hantu. Hantu bergantung-gantungan. Hantu, hantu, hantu, hantu, hantu. Rukiah Di rukiah anak pertama Turun hantu tu anak kedua Di rukiah anak kedua Baru hilang Tu hantu setan Datang jamaah Saya ni Pak Ustaz Bisa nengok genderuwo Bisa nengok sundel bolong Apa kehebatan saya Bapak bukan hebat Masuk hantu Cepat rukiah Apakah tafsir dari surat Ad-Dukhan dalam Al-Quran membahas tentang kabut tebal selama 40 hari yang akan ditemui umat Islam pada akhir zaman? Karena planet luar angkasa menabrak bumi. Mohon penjelasannya. Kalau ada tafsir ilmiah, tafsir ilmiah bahwa dunia kita sekarang sedang berada di dalam lautan meteor. Lalu kemudian terjadi ledakan-ledakan, maka dunia akan berasap. Ayatnya satu, menang mengandung lima penafsiran. Ayatnya satu mengandung lima penafsiran. Salah satu dari penafsiran itu adalah tafsir ilmiah, betul? Salah satu dari penafsiran ayat ini adalah tafsir ilmiah, betul? Tapi kalau dikatakannya satu-satunya tafsirnya ini, itu salah. Lihat bunyi penjelasannya. Salah satu dari penafsiran ayat ini adalah ini. Tapi tafsir ini bukan satu-satunya. Nanti kalau dia katakan ini satu-satunya, ternyata teori itu salah, nanti orang menyalahkan ayatnya. Itu mesti dipahami dengan baik. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa pandangan Ustadz tentang hadis dejavu? Apa dejavu? Tak paham. Hah? pernah terjadi bahwa dia melihat dalam mimpinya apakah dia tidur ya, dalam tidurnya terjadi ternyata besok malam tadi dia mimpi saya pergi ke suatu tempat apa kata dia saya pernah jumpa dengan saya pakai peci putih pergi ke satu tempat saya pakai peci putih. Ustaz, saya pernah nengok ustaz. Di mana? Dalam mimpi saya. Tapi tak macam ini. Dalam mimpi kamu macam mana saya waktu itu? Ustaz pakai peci hitam, pakai koko. Bukan macam ini kata dia. Saya waktu itu pakai kemeja, pakai peci haji. Ustaz pernah nampak saya bukan seperti ini. Tapi ustaz pakai baju koko, pakai mimpi itu terbagi tiga. Mimpi yang pertama adalah datang dari malaikat disebut dengan ilham Mimpi kedua datang dari setan Disebut dengan was-wasa Mimpi ketiga proses tadi siang yang tak selesai Makanya selesaikan semua di siang Biar tak terbawa ke malam Sebelum tidur baca doa Bismillahirrahmanirrahim Kul wallah, kul falak, kul rabbinas Tiupkan ketapak tangan ke kepala itu yang dilakukan Nabi andai macam-macam mimpi datang di waktu malam maka tiupkan ke kiri ada jamaah baca tiup ke kiri meludah katanya Pak Ustaz bukan meludah meniup dengan ada sedikit air ludah auzubillahi auzubikalimatillah tammati min kulli syaitani wa hawwati min kulli alim dengan sedikit air ludah bukan meludah kalau meludah itu tuh. dengan sedikit air ludah meniup sebelah kiri andai terjadi bisa saja terjadi bagaimana membedakan dia dari malaikat dengan dari setan Datang rasa takut, datang rasa cemas, lalu kemudian menjadi bahan pembicaraan. Aku sebetulnya sudah punya indera keenam. Sebelum jumpa Ustaz Somad itu sudah kulihat dia duluan dalam mimpi. Semua yang terjadi aku tahu. Atau ah, itu setan itu membuat kita suka menjadi mengomong tukang ngomong, tahu keadaan yang akan terjadi. Tapi setelah mimpi itu kita menjadi takut pada Allah, takut buat dosa, solat bertambah khusyuk, menjadi istiqamah. Allah memberikan ilham kepada orang-orang yang baik. Walladzi anzalas sakinata, dialah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang yang beriman. Jadwal tidur Rasulullah itu kapan Pak Ustaz? Sebelum habis Isya, selesai salat Isya tidur. Tidur yang paling bagus setelah Isya. Makruh ngobrol setelah Isya. Makruh ngobrol setelah Isya, kecuali ngobrol agama, pengajian boleh. Habis itu bangun dia tengah malam, sepertiga malam, Maka kemudian dia pun sholat tahajud. Habis itu dia berbaring-baring, lalu kemudian menunggu menanti azan subuh. Tidur malam dan tidur siangnya berapa lama? Agak-agak lah itu. Jadi kalau tidur jam 8, isya 9, 10, 11, 12, 1. Lalu kemudian setelah itu dia sholat. Menjelang sholat subuh dia baring-baring. Ittijak berbaring-baring. Lalu kemudian itu datang Bilal. Ya Rasulullah Sudah boleh ikomat? Ya, karena Nabi sholat qobliyahnya di kamarnya. Bilal manggil dia, ya Rasulullah sudah boleh ikomat, ikomat Bilal, baru dia. Siangnya Qailulah. Qailulah itu dua riwayat. Satu sebelum zuhur, satu setelah zuhur. Yang membuat sebelum zuhur, oke. Okay. Agak-agak satu jam, setengah jam. Tidur, bagus. Saya sudah tanya ke Pak Dokter. Pak Dokter, gimana tentang tidur eh, Qailulah? Oh, bagus sekali Pak Ustaz. Ustaz kalau mau sehat, fit, tidur qailulah sebelum zuhur atau setelah zuhur apakah ada makan makamnya Siti Hawa Ustaz istri Nabi Adam saya dibawa ziarah ke makam Siti Hawa tahun 92 1992 di Jeddah panjang apakah betul itu makam Siti Hawa wallahu alam bisawab berapa tinggi Nabi Adam situ ziraan. situ ziraan. zira 60 hasta Begitulah lebih kurang panjangnya Siti Hawa Adam alaihissalam. Jeddah artinya nenek. Kenapa disebut Jeddah nenek? Karena di situ makam nenek kita Hawa. Betul tidak? Wallahu alam. Tak ada nabi menyebut itu. Hanya perkiraan sejarah. Jeddah. Di Riau tak ada nenek. Sinamo nenek ada. Bila nama kita terdaftar untuk melaksanakan tugas selama 30 hari Namun tidak dilaksanakan dan dibuat laporan yang ngarang 30 hari Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tipu. Acara seminar tiga hari, tanda tangan tiga, dibuat satu hari. Bapak Ibu kita padatkan aja di satu hari. Tipu. Man ghasyana falaisa minna. Siapa yang menipu bukan golongan kami. Duitnya haram. Ustaz pernah dapat? Pernah. Eh, Ustaz pernah juga hadir. Saya jadi peserta, disuruh tanda tangan banyak, dapat. Duitnya kemana? Saya serahkan fakir miskin. Karena kalau saya serahkan ke panitia habis ditelan mereka. Apa boleh masbuk saat sholat Jumat? Masbuk itu bukan pilihan. Nanti kalau saya bilang boleh, masbuk terus dia. Masbuk itu darurat, keadaan. Nanti kalau masbuk nyantai dia di kantor. Tak ke masjid. Nanti masih ada dua rekaan lagi, santai. Oh. Datang sholat Jumat cepat-cepat. Andai macet total sampai ke masjid tiba-tiba masbuk, nah, itu lain ceritanya. Karena suatu khotib ceramah jamaah sakit perut. Oh, sakit perut, pergi ke WC, maka kemudian dia masuk sampai ke masjid, lalu kemudian dia, imam sedang tasyahud. Kalau orang datang ke masjid salat Jumat, imam sedang tasyahud, berapa dia ganti? Empat rakaat. Tegak dia digantinya empat. Sampai ke masjid imam sudah salam. Gimana? Salat zuhur. Jumat digantikan dengan zuhur. Ini tentang masalah bagi orang yang ketinggalan salat Jumat. Apa solat juga harus dikodok bila dahulu tidak solat? Salat yang tinggal wajib dikodok menurut empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ambali. Kalau ada ustaz yang mengatakan tak perlu dikodok istighfar saja cukup, dia mengambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tak perlu dikodok cukup istighfar saja, selesai. Imam Daud Zahiri pun mengatakan begitu, cukup istighfar, selesai. Tablik Akbar Bedah Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Pembicara Dr. Tiar Anwar Baktiar, Peneliti INSIS Ketua PP Persis Dr. Mustafa Umar Ulama Tafsir Tim relawan sahabat Al-Aqsa Nanti malam Saya mohon maaf tak bisa datang Karena saya nanti malam di Masjid Jami Pasir Pengarayan Rokan Nanti malam jangan lupa Isya berjamaah Langsung Isya berjamaah Ustaz apabila imam empat mazhab mengatakan haram Tapi ulama kontemporer mengatakan boleh Apa yang harus kita lakukan? Ikut empat mazhab, lebih selamat Mereka lebih alim Zaman mereka salah soleh Ikut mereka, lebih selamat Apa pendapat Ustaz tentang filem Nabi Muhammad Messenger of God filem yang dibuat pemerintah Iran Walau tidak menampakkan muka Tapi memberikan penampakan Nabi Seperti tangan, rambut, tubuh Dari belakang Iran Syiah Syiah berhati-hati. Sedikit banyak racun-racun Syiah Rafidah ada di dalam. Mereka menistakan para sahabat Nabi. La tusalli khalfa rafidhi. Jangan kau solat di belakang Syiah Rafidah. Kata Imam Syafi'i. Kata muridnya sifhum lana. Bagaimana kami tahu dia Syiah? Bagaimana sifatnya? Kata Imam Syafi'i, "Man qala inna Aba Bakr wa Umar laysa bi imamain fa huwa rafidhi." Siapa yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu bukan khalifah, maka dia Syiah Rafidhah. Cikit banyak ada racun-racun ditanamnya dalam, kita tak tahu. Contoh yang disusupkan kemarin dalam sinetron Indonesia. Jangankan produk Syiah yang di Iran, sinetron Indonesia ternyata ada disusupkannya dialognya dikirimkan ke saya. Dek, kamu kalau belum mampu nikah, nggak usah nikah, nggak apa-apa, nikah mut'ah aja. Orang tak paham, dia sedang menyuntikkan nikah kontrak di dalam sinetron Indonesia. Ternyata si A sudah masuk dalam perfilman kita. Bagaimana hukum mempercayai Tuhan ada di langit, Pak Ustaz? Batal dua ayat. Laisa kamislihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Walam yakul lahu kuhuwan ahad. Allah tidak serupa dengan apapun. Ketika ditunjuk bisa ditunjuk dia di atas, maka dalam akidah tohawiyah, Allahu nazzahun 'anil jihati sid. Allah itu suci dari enam arah. Atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. 'Anil jihati sid. Dia suci suci dari enam ayat. Apa hukumnya mengusap muka setelah selesai salam? Dalam salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Tanya dia, kamu tadi ngusap itu ibadah atau karena ngusap aja? Aku ngusap aja. Kenapa kau usap? Tak ada kelilipan mataku kata dia. Tak apa-apa. Tapi kalau dia ngusap meyakini ibadah, aku mengusap tadi karena Nabi pernah bersabda, siapa selesai sholat mengusap wajahnya, maka satu kali wajahnya akan diusap malaikat. Itu tak ada. Ustaz pernah nanya orang yang ngusap? Tak pernah. Tak pernah. Ustaz sendiri saya tak ngusap karena tak ada dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada dalil berdoa. wala nabi tidak menurunkan tangannya hatta ya hatta yamsaha bihima wajhahu wa narbika bil adami sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin nah, itu ada dalil tapi hadisnya dhaif hadisnya dhaif tapi dalilnya banyak naik derajatnya menjadi hadisun hasan begitu kata Imam Sanani dalam kitab Subul Salam Syarah Bulughul Maram apa hukumnya bergerak-gerak dalam salat Pak Ustaz? Tiga kali gerak berturut-turut dalam mazhab Syafi'i batal. Mazhab Hanafi lebih tegas. Tidak perlu tiga kali. Sekalipun kalau gerakan itu bukan gerakan solat, batal. Hanafi lebih ketat. Syafi'i agak longgar. Ketika kita berniat mengikuti imam. Tapi ketika baca Al-Fatihah kita lebih dulu. Siapa siapnya dari imam. Begitu juga ketika zikir bersama dengan imam. Oh maksudnya solat zuhur. Solat zuhur kita tak tahu imam itu tak cepat tak lambat. Karena tak kedengaran. Maka selesai kita baca fatihah, kita baca ayat. Imam belum juga lagi. Entah ayat-ayat apa dibacanya. Kita diam aja bisa. Atau kita tambah baca ayat yang lain. Yang tak boleh itu bacaan imam kita tak tahu. Yang tak boleh itu gerakan. Tak boleh menyerupai imam. Menyamai imam. Mendahului imam. Jangan menyamai imam. Jangan mendahului imam. Nanti di akhirat bangkit dalam keadaan kepala. Raksul himar. Himar. Kepala keledai. Na'uzbillah. Makanya bangkit setelah bar. Allahu Akbar. Di saat bar imam itu baru kita bergerak. Karena kalau kita bergerak saat dia ah Allah. Dia A-nya nyebut dari bawah. Allah. <laughs> Makmumnya anak muda, imamnya orang tua. Imam tu masih bungkuk, makmum dah tegak di belakang. Ha, ah, itu jadi kepala keledai. Makanya bangkit setelah dia bar. Allahu Akbar. Baru kita bangkit. Bolehkah wanita haid masuk masjid? Perempuan sedang haid tidak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh buka Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh tawaf, tak boleh salat, tak boleh puasa, tak boleh etikap, tak boleh masuk dalam masjid. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatu Syekh Wahab Zuhaili. Kalau ada ustaz lain yang berpendapat boleh, itu pendapat dia. Saya tak berani. Saya ikut pendapat ulama. Apa hukum motong kuku, motong rambut? Sebaiknya tidak motong kuku, tidak motong rambut. Tapi kalau kuku itu patah, rambut itu putus, rambutnya gugur, tidak perlu rambut itu digulung-gulung nanti dibawa mandi waktu mandi besar. Tradisi perempuan di tempat saya rambut disimpan, nanti waktu mandi dibawanya mandi. Saya tanyakan langsung waktu kuliah di Mesir, jumpa sama Syekh Said Askar. Syekh, Assalamualaikum. Di Mesir kita jumpa ulama tu senang sambil di jalan jumpa. Assalamualaikum, saya cium tangan. Saya assalamualaikum. Kaif haluk bi khair tamam fi su'al syekh. Naam. Fi baladna wahid imra'ah saqatat sya'ruha, ada perempuan gugur rambutnya. Wa hiya yahtaz wa hiya tahtafizu biha wa ba'din bi ghusl ma'aha fil eh, ghusl janabah. Waktu dia mandi besar, lalu kemudian dibawanya mandi. Kata Syekh Said Askar tak perlu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau rambutnya gugur, dia macam sampah, buang saja. Patah kukunya, copot, biar ya, tak perlu disimpan. Tapi sebaiknya dia tidak motong kuku dan tidak uh, dia kan tahu tanggalnya. Menjelang beberapa hari sebelum itu potong. Jangan pangkas, jangan potong kuku pada saat sedang haid. Bolehkah berzikir? Zikir tak dilarang. Apa zikir yang paling abdal? Abdalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimatani dua kalimat. Khafifatani 'ala lisan, ringan di lidah. Thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Waktu sholat sudah masuk tapi kita masih di perjalanan. Bolehkah waktu mengerjakan sholat dikerjakan sholat sunatnya dulu baru wajibnya Pak Ustadz? Boleh. Sholat sunat tidak dilaksanakan pada saat safar. Pada saat musafir jangankan sholat sunat. Sedangkan solat yang empat aja jadi dua. Tapi bagi bapak ibu naik mobil pribadi. Nyantai. Sampai di masjid, musola, dia mau solat sunat. Bagus. Solat sunat al masjid. Solat qabliyah. Solat zuhur, solat ba'diyah. Walaupun sedang safar. Boleh, tak masalah. Apa keutamaan istighfar bagi orang yang mengamalkannya? Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Setiap kesusahan diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli dhiqin makhraja. Setiap kesempitan diberikan jalan keluar, solusi setiap masalah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Mohon berikan penjelasan mengenai zikir lafaz Allahu yang banyak diamalkan orang-orang tasawuf. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Boleh tak zikir tunggal? Boleh. Mana dalilnya? Allah. Katakanlah Allah. Awidur Rahman. Atau kau sebut Ar-Rahman, Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falillahil asmaul husna. Manapun yang kau sebut, itu adalah asmaul husna. Itu ayat Quran. Hadisnya, la taqumu sa'ah. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai di dunia ini tidak ada lagi menyebut Allah, Allah. Jelas dalam hadis. Allah, Allah, Allah. Boleh, tak masalah. Bagaimana pandangan Ustaz mengenai pembagian tauhid, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Karena saya mendengar ada sebagian golongan menolak pembagian tauhid ini. Ini ijtihad Imam Ibnu Taimiyah. Yang lain tak ada. Ibnu Taimiyah membagi tauhid yang pertama rububiyah. Allah mencipta, Allah memberi rezeki, Allah menjaga. Tapi dia tidak menyembah Allah. Yang disembahnya Lata, Uzza, Manat, gubal. Dia hanya rububiyah saja. Lalu kemudian setelah itu uluhiyah, mempertuhankan Allah. Allah memberi rezeki, Allah memberi makan, Allah memberi nyawa, Allah menghidupkan, Allah mematikan dan Allah yang disembah. Asma wa sifat. Nama, nama Allah, sifat-sifat Allah. Tidak boleh memberi nama selain daripada nama yang diberikan Allah. Maka tak boleh menyebut Allah itu sebagai Tuhan. Karena Tuhan itu adalah nama yang kita buat. Itu ijtihad Imam Ibn Taymiyah. Ada yang menolak Pak Ustaz. Itu konflik antara mazhab Ash'ari yang memakai sifat 20. Itu konflik antara sifat 20 dengan dengan uh, tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Mohon berikan tip bagaimana menghafal Quran di mana lingkungan saya bukan lingkungan tahfiz, lingkungan bangun jam 3 atau jam 4 hafal satu halaman. Hafal satu halaman. Setelah hafal satu halaman lancar dibaca pada saat pergi ke masjid tahiyatul masjid baca itu. Rakaat pertama setengah, rakaat kedua setengah. Qabliyah subuh ulang lagi. Qabliyah subuh rakaat pertama kul ayyuhal kafirun, rakaat kedua kul wallah. Itu diajarkan Nabi, baca itu bagus. Nanti waktu sholat duha ulang balik. Rakaat pertama di atas, rakaat kedua. Nanti kau qabliyah zuhur ulang lagi. kau Qabliyah asar ulang lagi. kau Qabliyah maghrib ulang lagi. kau Qabliyah isya isya ulang lagi. Waktu sedang duduk-duduk tulis. Menulis sekali, ditulis balik ayat itu. Hadis begitu juga diulis. Sekali tulis itu sama dengan ulang 10 kali. Begitu cara kami dulu waktu kuliah di Al-Azhar, satu tahun dua juz, empat tahun delapan juz. Selama ini saya mandi junub dengan membaca niat. Terus langsung mandi. Sudah benarkah cara saya Pak Ustaz? Rukunnya sudah. Rukunnya sudah. Rukun mandi menyiramkan air. Isalul ma ala jami'il badani menyampaikan air kepada seluruh badan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. sudah selesai. Tapi kalau sunat-sunatnya tak betul. Sunat-sunat yang betul bagaimana? Masuk ke kamar mandi, langkah kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bermaaf cakap yang pertama basuh kemaluan. Setelah bersih, lalu kemudian cuci tangan bersih, berwuduk. Wuduk macam wuduk solat. Hanya saja waktu membasahi kepala, banyakkan airnya supaya kepala tak kaget, tak terkejut nanti waktu disiram air. Setelah itu siramkanlah air pada bagian bagian badan sebelah kanan. Kanan dari dari bawah kaki kanan naik ke atas supaya tak terkejut. sampai ke atas. Habis itu siramlah semua. Kalau ikut sunat-sunatnya. Tapi kalau sekedar menggugurkan kewajiban, tinggal ada tugas di hotel, tinggal nyemplung dia. Aku berniat anu, anu, plung sah. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban. Hilang hadas besar, hilang. Mandi di Sungai Siak, buangan hadas besar, orangnya hilang sekali. Apa hukumnya berhubungan dengan istri yang belum mandi wajib setelah haid? Padahal haid telah selesai. Selesai maaf maaf maaf cakap. Ini masalah pikir. Selesai haidnya. Lalu kemudian belum mandi. Suaminya mau berhubungan. Boleh apa tidak boleh? Dua pendapat. Pendapat yang pertama. Hatta yatuhur. Tidak boleh kamu berhubungan dia sampai dia suci. Itu pendapat pertama. Asal dia suci, makna suci di situ berhenti haidnya. Walaupun dia belum mandi, boleh. Pendapat yang kedua, hatta yatatah tohorna sampai dia suci dan dia bersuci. Ah, ini pendapat yang kuat nomor dua. Sampai dia suci, makna suci berhenti haidnya dan dia bersuci, dia sudah mandi. Saya pilih pendapat yang kedua, lebih selamat. Tapi saya tak menyalahkan orang yang pendapat pertama karena ada pendapat ahli fikih yang membolehkan. Asal sudah berhenti walaupun dia belum mandi, dia suci. Walaupun belum bersuci. Bedakan antara suci dan bersuci. Suci berhenti haid. Bersuci mandi besar. Bagaimana hukum imunisasi pada bayi? Saya pernah mendengar kandungan ada enzim babi. Pendapat yang membolehkan anak katanya darurat. Darurat tingkat tinggi. Nanti kalau tidak disuntik anak ini akan begini bla bla bla bla bla bla bla bla. Untuk kepastiannya tanya dokter. Bahaya tak saya hanya menjawab hukumnya. Bahaya tak bahayanya tanya dokter Suhaimi. Beliau yang mengkaji masalah anak atau pergi ke rumah sakit ah, ibu dan anak. Rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Tanya ke dokter di sana, dokter Amru, dokter ah, tanya dokter ribu dokter Diana, bagaimana nih Bu tentang ini? Adapun masalah hukumnya, kalau dikhawatirkan antara cacat mati dengan babi, boleh memilih babi daripada cacat dan mati. Kalau memang dapat dipastikan. Anak Ustadz sendiri, istri saya nanya, Waktu kemarin imunisasi. Ini anak kita imunisasi apa tidak? Tak usahlah. Nanti kalau anak kita ini bodoh, aku dulu tak imunisasi, tak bodoh-bodoh betul. Ustaz tak imunisasi dulu? Tidak. Dari mana Ustaz tahu? Saya tanya mak saya. Mak, aku dulu imunisasi apa tidak? Tidak. Kita ini orang kampung. Asal datang dokter, lari kami tunggang langgang bawa kau ke hutan. Jadi saya ini tak pernah disuntik itu kecil. Ustaz, saudara saya dulunya masuk polisi dengan sogok. Bagaimana agar dosa tersebut saya pernah mendengar uh, terhapus? Bagaimana supaya terhapus Pak Ustaz? Sogok ini dua jenisnya. Kalau dia cacat, giginya berlubang, lalu bisa ditipu-tipu tak sehat, bisa ditipu di sogoknya. Dengan sogok itu dia lulus, maka dia mesti resign. Dia mesti berhenti, dia mesti pensiun dini. Karena dari mulai dia kerja sampai dia pensiun itu haram, haram. haram. Ini contoh pertama. Yang kedua itu dia sehat, tingginya cukup, giginya sehat, semua bersih, tak ada tatu, telinganya tak bersih. Lulus dia. Hanya saja setelah dia lulus datang orang minta, kamu sebetulnya sudah lulus. Tapi kamu bisa saya batalkan kasih berapa? Nah, ini ini dia tak perlu resign. Karena itu memang hak dia, dia berhak menerima itu. Bedakan antara. Jadi jangan nanti katakan somat membolehkan sogok. Tidak. Sogok terbagi kepada dua. Kalau jenis yang pertama tak boleh. Kalau jenis yang kedua maka dia tak perlu resign. Tengok jenisnya. Jenis yang kemana? Ustadz, bagaimana Ustadz status tempat masjid di mana biaya pembangunannya berasal dari anggaran APBD? APBD itu punya kita. APBD Riau itu punya orang Riau. Justru kita ini rugi Rugi kenapa? Karena barang kita tidak dinikmati oleh kita saja. Empat provinsi di Indonesia penyumbang APBN terbesar. APBN negara kita yang kaya raya, gemah Gemahri jenawi Tokat dan Batu Jadi Tanaman, itu empat provinsi penyumbang terbesar. Salah satu penyumbang terbesarnya Riau. Jadi kalau kita dapat APBD, itu limpahan punya kita sendiri. Ditarik sebesar-besarnya ke pusat, nah, diturunkan sikit saja sisanya dibagilah sampai kemana mana-mana ke Papua Jawa Timur Jawa Barat tempat yang susah-susah daerah timur itu dari kita semua itu kita penyembah jadi kalau kita bangun itu uang kita milik kita kenapa kita tak boleh Sedangkan sumber APBD itu sendiri diambil kita dari pendapatan campur ada itu ini segala macam dari milik kita. Adapun pajak segala macam pajak diskotik pajak itu tak kemana-mana perginya untuk jembatan untuk ini maka milik kita yang terbesar minyak kita gas punya kita kelapa sawit pajak di atas pajak karet pajak itu segala macam tidak ada sampai 43 33 provinsi 29 itu mendapat limpahan dari kita halal punya kita jangan sampai kita mau mengambil APBD kalau kita tak mengambil masjid-masjid bapak yang belum mengurus tidak dapat bantuan kalau masjid itu tidak punya surat. Itulah hebatnya mereka. Mereka mengurus sampai yayasan Ham, Kementerian Hukum dan HAM. Ketika turun dana, masjid bawa proposal tak diterima. Kenapa? Yayasannya mana? Mereka mengurus yayasan lengkap. SKB tiga menteri urus, yayasan urus. Ketika dapat kucuran dana, mereka dapat, kita tak dapat. Urus. Masjid harus berada di bawah yayasan urus yayasan supaya dapat dana APBN, tidak hanya APBD. Saya ada membaca buku soal tahlilan, yasinan, maulidan itu bid'ah. Di situ saya baca juga soal hadis memakai tasbih, memakai batu. Ustaz sebutkan itu merupakan hadis palsu karena ada periwayatnya yang tak bisa diterima kebenarannya. Begitu juga soal hadis tentang membaca Yasin. Sebutkan tiga masalah tahlil, masalah tasbih, masalah Yasin. Tuntas, putus dalam buku 37 masalah populer. Masalah Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin? Siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuhnya dia sudah diampuni Allah. Buka tafsir Ibnu Katsir, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid. Tentang masalah tasbih, Abu Hurairah memetik tasbih alfu uqdah seribu simpul. Seribu simpul diwannya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kitab sahih riwayat ini, sahih. Syiar Alam An-Nubala. Buka riwayat ini sahabat Nabi. Lalu kemudian ditanyakan kepada ulama, para ulama Saudi Arabia. Syekh Abdul Aziz Ibn Bas, mufti Saudi Arabia. Syekh, bolehkah saya bertasbih pakai berzikir pakai tasbih? Boleh. Dia sekedar alat hitung saja. Syekh Ibn Usaimin ditanya, Syekh Ibn Usaimin, boleh saya bertasbih? Boleh. Yang melarang siapa? Syekh Albani. Tiga ulama besar. Bin Bas, Usaimin, Albani. Syekh Bin Bas dengan Usaimin, boleh. Albani mengatakan tak boleh. Satu mengatakan tak boleh. Masalah maulid masalah tinggal buka saja www somat maulid. Tulis di YouTube somat maulid lengkap selengkap lengkapnya dalil dari dalil dalil dalil dalil dalil macam-macam dalil. Videonya sudah dibuat. Dulu acaranya itu di masjid depan baterai air Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tapi ada penjelasan Al-Quran bahwa kita diciptakan dari maaf cakap sperma. Adam dari tanah. Sedangkan anaknya dari sperma. Adam dari tanah ditiupkan roh jadi manusia. Adam makan minum, hasil makan minum jadi sperma. Berhubungan maaf cakap kelamin dengan Hawa, maka lahirlah Kabil dan Habil. Asal manusia dari tanah, nenek moyangnya. Sedangkan kita dari sari pati tanah. Tidak ada kontradiktif antara keduanya. Apa pendapat Pak Ustadz mengenai da'i Zakir Naik yang berdakwah dengan debat sesama non-muslim? Mantap. Zakir Naik bukan orang pertama. Zakir Naik meneruskan orang sebelumnya, Ahmad Dedat. Ahmad Dedat melanjutkan orang sebelumnya, Syahrastani. Syahrastani melanjutkan orang sebelumnya. Zaman sahabat-sahabat Nabi itu berdebat. Abdullah bin Abbas disuruh berdebat dengan orang Khawarij. Mengikut apa? Quran. Udu'u ila sabili rabbik. Ajak mereka ke jalan Tuhanmu. Bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum debat billati ahsan debat dengan cara yang baik. Kenapa Dajjal ada gelarnya Al-Masih? Tolong jelaskan Pak Ustaz. Al-Masih itu kan Isa. Al-Masih orang yang diusap. Masaha mengusap. Al-Masih diusap. Kenapa diusap? Karena dia waktu lahir diusap pakai minyak suci. Maka dia disebut Al-Masih. Al-Masih asli Isa. Al-Masih palsu, Dajjal. Kenapa mesti ada kata Al-Masih? Untuk membedakan hilang motor di UIN. Yang mencurinya siapa? Mahasiswa palsu. Kenapa disebutkan kata mahasiswa? Untuk membedakan antara mahasiswa asli dengan mahasiswa palsu. Karena gayanya macam mahasiswa. Pakai tas, pakai sepatu. Rupanya mahasiswa palsu. Begitu juga dengan ini. Gayanya macam al masih asli. Ditunjuknya langit. Ya sama MTD. Turunkan hujan turun hujan. Ditunjuknya bumi, tumbuhkan tanaman, tumbuh tanaman. Ditunjuknya orang mati, ya mayat, oh tegak, tegak lagi orang bisa hidup. Disangka orang dia Al-Masih, padahal dia Al-Masih palsu. Al-Masih palsu bahasa Arabnya Al-Masih Dajjal. Itu asal asal kata muasa Al-Masih. SAW Pak Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam. Apa asal katanya? إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا Datang sahabat menjumpai Nabi. Ya Rasulullah, ya. Wasallimu kami tahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Wasallimu kami tahu. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Wasallimu kami tahu. Assalamualaikum ya khairah khaliqillah. Tapi salawat kami tak tahu. Mau tahu kalian bunyi salawat? Ya, ini kuajarkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salli ta'ala Ibrahim. Buka buku saya tujuh-tujuh tanya jawab salat. Di situ saya buatkan lima bentuk salawat maksur dari hadis Nabi. Download gratis di internet. SWT Pak Ustaz Subhana Maha Suci Kenapa disebutnya Maha Suci? Karena mereka menodai Allah. Katanya Allah itu punya bini, namanya Santa Maria. Nikah Allah dengan Santa Maria, lahir anak. Anaknya kesayangannya tunggal, namanya Yesus Kristus. Maka kita mensucikan dia. Setiap menyebut dia Allah Subhana. Allah Maha Suci dari punya nyonya. Allah maha suci dari punya anak yang tunggal. Subhana wa ta'ala. Dia maha tinggi. Bukan rendah macam yang kalian katakan punya bini, punya anak. Subhana wa ta'ala. Itu maknanya. Kenapa kita mesti sebut subhana wa ta'ala? Kenapa di surga ada penjelasan para bidadari? Apakah ada bidadara? Itulah beda laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu kesetiaannya hanya ada pada satu laki-laki. Makanya banyak perempuan setelah suaminya meninggal sampai mati dia tak nikah lagi. Ibu kan masih cantik, kenapa ibu tak nikah lagi? Walaupun papa sudah lama meninggal, tapi dia tetap hadir di hati ayah adinda. Kenapa? Karena perempuan tidak bisa poli. Perempuan itu kodratnya mono. Beda dengan laki-laki. Laki-laki masih ada pun bininya, tengoknya bini orang lain. Nah, maka kalau ada perempuan bertanya ke saya, Pak Ustadz, suami saya nanti di surga dapat perempuan, masa saya nggak boleh dapat anak muda? Ibu tak masuk surga, karena orang macam ini otaknya tak masuk surga. Perempuan itu kesetiaannya luar biasa, sampai mati dia dia tetap satu. Oh, itu bedanya. Laki-laki setia. Binatang yang paling setia di dunia buaya. Makanya orang Betawi kalau nikah itu pakai roti buaya. Saya ngantar kawan saya nikah pakai roti buaya. Saya tanya, loh ini kok pakai roti buaya? Ustaz, roti buaya ini paling setia sampai mati tak pernah selingkuh. Kalau dia di laut, waktu naik ke darat, nah disitulah dia muncul masalah. Apa hukum menggugurkan janin yang baru berumur 20 hari bagi pasangan yang sudah menikah karena sudah punya banyak anak? menggugurkan janin walaupun tujuh hari seminggu haram tapi ruh belum ditiup dia siap meniap ruh dia siap menerima ruh kalau ada ustadz yang ceramah selama belum ditiup ruh boleh digugurkan haram karena dia siap meniap ruh dia siap menerima ruh maka biarkan dia hidup nanti kalau anak banyak tak makan wama min dabbatin fil ardi la 'ala Allahi rizquha di mana letak iman di mana letak iman? Berapa banyak orang yang anaknya banyak berhasil semua? Sepuluh anaknya, doktor semua. Satu anaknya jadi hantu. Apa hukum memakai gelang bawang putih atau Quran diletak di atas kepala anak yang baru lahir dengan alasan takut kena plastik? Aisyah membuka bantal. Aisyah membuka bantal seorang perempuan, ditengoknya di bawah mus. Mus artinya pisau silet. Begitu Aisyah melihat dicampakkannya. Nahana Rasulullah SAW. Nabi dulu waktu hidup melarang kami meletakkan pisau silet. Rupanya orang Arab jahiliyah meletakkan pisau silet di bawah bantal supaya anak jangan diganggu jin. Aisyah mencampakkan itu dia marah. Jin tidak takut pada pisau silet. Maka dibacakanlah ayat-ayat ruqyah. Anak baru lahir hidupkan MP3 surat al waqarah Direkamkan bapaknya pandai baca rekam. Anak ustaz dulu saya rekamkan MP3. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أعوذ بكلمات الله تمت من كل شيطان وامت ومن كل عين الماء copy paste copy paste copy buat 10 durang terus baca letakkan di membuatkan tulisan Pak Ustaz boleh dalilnya apa dalilnya Abdullah bin Abbas membacakan ayat Imam Ibnu Taimiyah ini mangkok Imam Ibnu Taimiyah membolehkan menuliskan ayat kursi ayat Al-Quran di mangkok lalu disiram pakai air. Membolehkan. Itu dalil boleh menuliskan di kertas. Saya tuliskan di kertas, ah, diletakkan di dekatnya. Boleh. Takut kepada hantu setan segala macam. Tapi yang paling bagus adalah dibacakan. Ibunya baca, neneknya baca. Jangan ada musik-musik di situ karena itu pintu masuknya setan ke dalam hati dia. Apa benar anak kecil yang baru lahir suka melihat ke atas itu melihat kakaknya? Dan sebaiknya kakak anak bayi itu dikubur menggunakan lilin. tak ada. Adapun uh, eh, placenta, adapun itu itu tidak diatur dalam Islam. Mau dicampakkannya ke sungai, mau ditanamnya, yang pula ditanam di situ diletakkan lilin nanti dia mau menengok malam-malam kasihan dia gelap Pak Ustaz segala macam. Tak ada. Itu tradisi nenek moyang animisme, dinamisme. Mau dicampak, mau dibakar, mau diapa. Anak Pak Ustaz, di mana Ustaz letak? Saya pun tak tahu entah ke mana saya taruh itu. Jadi tidak ada diatur sama sekali harus begini nanti dia menengok-nengok itu termasuk tradisi nenek moyang animis medina mismi. Terkadang pada saat solat subuh saya pada saat mengatakan amin menahan nafas karena orang di sebelah saya nafasnya sangat busuk. Laulah anak syuqa ala mati. kalau tidak memberatkan bagi umatku la amar amartuhum bisiwak kusuruh mereka bersiwak bergosok indakuli solat sebelum solat gosok. Sebelum sholat gosok gigi, sebelum sholat gosok gigi, sebelum sholat bersiwak paling bagus. Kata Nabi, man akala basolan, siapa yang makan bawang, layak robanna, jangan dekat-dekat tempat sholat. Siapa yang makan bawang, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Kenapa? Li'annal malaikata tata'azza, karena malaikat tersakiti dengan bau itu. Oh jadi malaikat, malaikat tak suka, makanya kita disuruh pakai minyak wangi, pakai parfum, di majelis-majelis di Yaman, di Arab, di majelis dihidupkan bukur, asap. Asap-asap-asap. Kenapa? Malaikat suka majelis yang harum semerbak. Ini begitu malaikat orang dekat diciumnya bau petai, bau jengkol, bau gosok gigi. Bagaimana hukumnya jual beli melalui internet Pak Ustaz? Jual beli online, jual beli e-commerce, elektronik commerce, hukumnya boleh bersyarat. Pertama, tidak ada unsur tipu. Barang yang tidak sesuai boleh di kembalikan. Hubungi kontak person. Cabang kami di Pekanbaru, Jalan Jenderal Sudan. Oh, jelas. Kalau ada unsur tipu, unsur zalim, aniaya tak boleh. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.